Wa ma utiya ahadun ata'an khairan lahu wa awsa'a minas sabr. Masih kita membahas tentang sifat sabar. Setelah menjelaskan sabar itu apa, maka kemudian muallif hafizahullah beliau membawa suatu hadis itu as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah separuh daripada keimanan semuanya. Jadi sifat sabar itu adalah sifat yang sangat pokok sifat yang sangat dominan dalam diri manusia. Tapi sekaligus sifat yang paling sulit untuk dimiliki oleh manusia. Karena sifat sabar itu berkaitan dengan menentang hawa nafsu. Semuanya itu ada di dalam kesabaran. Berbeda dengan sifat-sifat mulia yang lainnya. Tapi kalau sabar itu harus bertentangan dengan hawa nafsu semuanya. Dengan segala sifatnya. Oleh karena itu, sabar itu dikatakan nisful iman. Jadi separuh pada keimanan semuanya itu berkaitan dengan sabar. Wa ma'uti ahadun ata'an khairan lahu wa ausa'a minas sabri. Dan tidak ada seorang pun yang diberikan Allah Ta'ala suatu karunia yang lebih baik baginya dan lebih luas untuknya daripada sifat sabar. Barang siapa yang diberikan sabar berarti dia itu adalah seorang yang paling mendapatkan karunia yang terbesar. Kalau dilihat dipandang daripada pandangan mata Nabi dan pandangan mata Nabi itu tidak terbatas dengan batasan pendek, tapi batasan yang panjang dan abadi. Nah, makanya di sini katakan, tidak ada seorang pun yang diberi karunia yang lebih luas, lebih baik, lebih mencakup, lebih segala-galanya daripada sabar. Kalau kita kan tidak. Kita memandangnya tidak ada yang lebih baik seseorang itu mendapatkan karunia melebihi daripada mobil mewah, rumah megah, uang melimpah dan sebagainya. Nah itu semua tidak tidak berarti karena kenikmatan yang hakiki itu adalah kenikmatan abadi. Tapi kalau kenikmatan yang sejenak itu bukan kenikmatan hakiki namanya. Makanya kan harus difahami di sini kenikmatan itu ada dua macam, ada nikmat, ada nak nakmat. Nah, kalau na'mat itu adalah allati lam tuhbat lam tuhmat awaqibuhu. Yang akhirnya itu enggak enak. Itu namanya na'mat. Tapi kalau nikmat allati tuhmat buhu, setelah selesai pun bukan hanya di dunia tapi di akhirat pun juga akan merasakan nikmat. Nah, itu nikmat namanya. Semoga karunia Allah berikan kepada kita semuanya berupa nikmat dan beru, bukan berupa nakmat ya. Nah, jadi seperti kaum muslimin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Kemudian di akhirat dia berkumpul dengan Nabi dan diletakkan di dalam surganya. Nah, itu nikmat namanya. Nah, tapi kalau mereka uang melimpah, rumah banyak, mobil banyak, Mau apa saja di dunia bisa, tapi nanti di akhirat disiksa. Apa gunanya? Makanya kan saya selalu gambarkan bagaimana ceritanya seseorang yang dicelup ke dalam surga. Dijerumuskan ke dalam surga. Hanya satu hari saja kemudian ditanya oleh malaikat. Kamu ingat tidak kenikmatan yang kau rasakan selama di dunia dulu? Maka dia berkata menjawab kepada pertanyaan malaikat itu dengan pernyataan seperti ini. Memang aku pernah di dunia? Memang aku pernah merasakan nikmat? Jadi lupa semuanya itu dilupakan. Berbeda dengan satu orang yang setelah dia itu masuk neraka, dimasukkan dalam surga. Setelah dia masuk surga satu hari, didatangi oleh malaikat, ditanya. Bagaimana kamu rasakan dulu ketika kamu itu berada di neraka? sakitnya bagaimana kamu rasakan? Apa jawaban dia? Emang aku pernah berada di neraka? Dia ya, lupa semuanya itu karena kenikmatan yang ada dia lupa. Karena sakit yang ada, nikmat itu semua lupa. Karena kesenangan yang ada di surga, maka semua kesengsaraan, semua rasa sakit dan azab yang dirasakan sebelumnya di neraka itu semua tidak dirasakannya. Itulah kekuatan nikmat yang bersambung dengan kenikmatan di dunia. Nah, oleh karena itu, jadikan kehidupan kita ini, walaupun tidak nikmat, jadi nikmat. Walaupun sekilas dengan pandangan mata kasat kita, ini sesuatu yang cobaan yang luar biasa. Anggap nikmat. Dan kita merasakan semuanya itu enak. Bisa, bisa. Dengan cara bagaimana? Cara sabar. Nah, oleh karenanya sifat sabar itu adalah sifat yang paling kalian cari di pondok ini, itu adalah sifat sabar. Bukan sifat-sifat yang lainnya. Nggak mungkin orang itu tawaduk kalau nggak sabar. Nggak mungkin orang itu loman kalau nggak sabar. Nggak mungkin orang itu menjadi berakhlak yang mulia apapun bentuknya kecuali kalau dia itu sabar. Hmm, oleh karena itu, yang harus kalian cari di sini itu adalah bagaimana cara mendidik, mengendalikan diri supaya menjadi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang sabar itu ketika terjadi suatu kejadian, atau ketika akan berbuat suatu tindakan maka dia langsung mengingat kepada Allah Swt. Nah, ketika diperintahkan untuk melaksanakan sebuah ketaatan, dia harus melaksanakannya karena apa itu perintahnya Allah. Ketika dia akan berbuat maksiat, dia harus menahannya karena apa itu adalah larangan Allah. Ketika dia itu tertimpa dengan musibah, dia harus sabar menerima apa adanya karena apa itu adalah ketentuan Allah. Nah, itu. itu sabar dan itu bisa diterapi di dalam diri kita. Yang tadinya itu abutos keras, bisa jadi sabar, bisa. Asalkan kita mau. Kalau seumpama tidak bisa, kenapa Allah Ta'ala memerintahkan nabinya di dalam Al-Qur'annya maupun dalam hadisnya maupun apapun yang disarankannya kepada sahabat-sahabatnya berapa banyak sahabat Nabi yang datang kepada Nabi ingin meminta wasiat darinya. Akhirnya kata Nabi SAW, La takdob. Datang orang lain, Ausin ya Rasulullah, La takdob. Datang lagi yang lainnya lagi, La takdob. Jadi berapa belas sahabat yang datang kepada Nabi semuanya dikatakan La takdob. Berarti apa? Berarti itu adalah sebuah mujahadah yang bisa dilakukan oleh manusia. Upaya dan usaha yang bisa dilakukan oleh manusia untuk menggapai sebuah karunia yang luar biasa daripada Allah Ta'ala berupa sifat sabar ini. Nah, oleh karena itu, di antara yang dapat membantu kita untuk bersabar itu adalah begini. Ingat selalu hadisnya Nabi. Apa itu? Hadis yang berbunyi, Lawistama al-insu wal-jinnu ala ayam fa'uka bisya'in lam yang fa'uka illa bisya'in kata katabahu Allah lak wa nisamahu ala an yadurruka bi lam yadurruka illa bi syai'in katabahu Allahu Faham? Ah, ini adalah sebuah hal di antara penguat kita untuk kita bersabar. Yang berkaitan dengan manusia. Artinya apa? Sabar. Karena orang itu tidak bisa berbuat apapun. Tidak bisa memberikan apapun. Mereka itu cuma sebab. Kita mendapatkan uang dari orang lain. Allah yang memberikan. Bukan dia. Kalau semua kita terjegah daripada pemberiannya, Allah yang mencegah, bukan dia. Jadi jangan kita pernah menyalahkan orang lain atau mengkambing hitamkannya. Tidak. Tetap Allah Ta'ala yang melakukannya untuk kita. Sasarannya siapa? Kita. Kalau baik yang kita alami, berarti Allah Ta'ala ingin menguji kita. A'ashkur am akfur. Kita mensyukuri atau tidak. Tapi kalau sebaliknya, yang kita dapatkan, maka itu juga merupakan ujiannya. Tujuannya apa? Yang akan dinilai apa? Asbur am atajazza? Aku sabar atau aku tidak menerima? Nah itu. Semua datang dari Allah. Orang lain gak ikut-ikut. Kita yang diuji, orang lain tidak ikut-ikut. Gak bisa membantu kita. Sedangkan yang dinilai bukan orang lain, tapi kita sendiri yang mendapatkan nilainya itu nanti sehingga kita termasuk yang mendapatkan status sebagai orang yang lulus atau tidak bukan orang lain tapi kita sendiri semuanya kita sendiri itu ingat yang pertama yang kedua Allah Ta'ala firman dalam di, uh, di dalam firmannya kepada di dalam hari kudsinya kepada Sayyidina Dawud alaihissalam Ya Dawud ana urid anta turid wallahu yaf'al ma yurid. In argaltani ma urid in a'antani fi ma urid a'antuka fi ma turid. Wa in argaltani fi ma urid argaltuka fi ma turid wala yakunu illa ma urid. Wahai Daud, ketahuilah bahwasanya aku mempunyai keinginan dan manusia diberikan Allah taala untuk mempunyai keinginan. Jangan pun manusia, binatang pun juga diberikan Allah Ta'ala untuk mempunyai keinginan. Akan tetapi, yang terjadi adalah keinginan Allah. Bahkan kemudian Allah Ta'ala mengatakan, kalau engkau bantu aku di dalam merealisasikan keinginanku, maka aku bantu kamu untuk merealisasikan keinginanmu. Tapi kalau engkau cegah aku untuk merealisasikan keinginanku, maka aku cegah kamu juga untuk merealisasikan keinginanmu. Dan ingat, toh pada akhirnya tidak akan terasa kecuali aku inginkan, kata Allah Ta'ala. Nah, jadi ya mbak, semua yang terjadi pada kita, ya, semuanya itu, itu adalah Allah yang menggerakkan, Allah yang menentukan. La taskut warakatun minasyajar. Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari dahannya kecuali biiznillah. Tidak tertiupkan angin kecuali biiznillah. Tidak terucapkan satu kata-kata baik merupakan sebuah kata-kata yang baik atau tidak kecuali dengan izin Allah. Supaya dengan izin Allah. Faham? Artinya apa? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau Allah sebutkan tidak, apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu yang kedua. Dan perlu diketahui di balik itu semuanya. Sebagaimana hal itu telah diserangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW itu wajahnya bergembira, ceria, berseri. Sehingga siapa Abbas itu mengatakan, aku tidak pernah melihat wajahmu berseri seperti ini ya Rasulullah. Kali telah datang Jibril dan memberitahu aku. Bahwasanya seorang mukmin ajaban li amril mukmin. Sangat mengheramkan urusan orang mukmin ini. Kalau seumpama dia itu dicoba, lalu dia sabar, fahuwa khairun lah. Kalau dia diberi nikmat, lalu dia bersyukur, fahuwa khairun lah. Dan ketahuilah bahwasanya segala ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk itu merupakan yang terbaik baginya. Cuma kita tidak tahu yang terbaik untuk kita atau tidak itu kita ketahuinya setelah berlalunya waktu itu. Tapi Allah lebih tahu sebelum ditentukan ketentuan itu Allah sudah tahu itu yang terbaik buat kita apapun yang terjadi. Kamu jelek mukanya terbaik. Kamu jerawatan terbaik. Kamu pendek orangnya terbaik, kamu cantik juga terbaik. Nggak usah nyalakan siapa-siapa. Karena semua yang Allah atur itu yang terbaik. Nah, gitu. Kalau semama ada orang tua kita yang kita masih berharap hidup panjang bersamanya. Oh kok sudah dicabut sebelumnya. Itu yang terbaik buat kita. Ingatkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Seorang Nabi yang tidak ada duanya. Seorang Rasul yang tidak ada tandingannya yang karenanya semua rasul, semua nabi tercipta. Semua karena Nabi Muhammad. Tapi lihat betapa nelangsanya, betapa sedihnya kehidupan daripada Nabi kita Muhammad. Jangan pun kita manusia yang masih ada pengalaman empirik untuk berkasih cinta. Malaikat yang tidak pernah itu berteriak kepada Allah dan semuanya komplain kepada Allah. Dikarenakan ketika Nabi Muhammad sebelum lahir ayahnya sudah dicabut nyawanya. Sehingga dikomandoi oleh malaikat Jibril, dia berkata kepada Allah Taala, "Ya Abu Habibik sallallahu alaihi wasallam, ayah daripada kekasih mau engkau cabut juga nyawanya sehingga dia tidak akan melihat ayahnya lagi?" Nah, maka Allah Ta'ala menjawab, Inni a'lamu mala ta'lamu. Aku lebih tahu. Daripada apa yang kalian ketahui, aku lebih tahu. Pengetahuan yang kalian dapatkan pun juga karena aku. Aku yang berikannya. Allah lebih tahu. Nah, oleh karenanya kan, kesenangan Allah kepada seorang hamba itu ketika terjadi suatu kejadian langsung serahkan kepada Allah. Faiza azamta fatawakkal alallah Allah. Jika terjadi langsung kembali kepada Allah. Nah, itu paling senangnya Allah. Itu tanda bahwasanya dia itu adalah orang dicinta oleh Allah Ta'ala. Sehingga apa? Kemudian lahir dalam keadaan Rasulullah nggak punya ayah. Tahu kan nasibnya orang nggak punya ayah? Enakan tidak punya ayah atau tidak punya ibu? Itu bukan jawaban. Pertanyaan kan cuma dua. Em, ah, kalau pertanyaan dua ya salah satu jawabnya. Oh, enakan nggak apa ada dua-duanya ya? Itu kan mana setanya kayak begitu yang cerdas sedikit lah. Nah, jadi kedua-duanya itu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Tapi sebenarnya kalau kita kehilangan ayah, maka kita kehilangan segala-galanya. Kita kehilangan ibu, mungkin kita kehilangan kasih sayang. Tapi kehilangan ayah, kita akan kehilangan nafkah, kita kehilangan kehormatan, kita kehilangan pengayoman, kita kehilangan pengamanan, kita kehilangan harga diri, orang tidak merendahkan kita dan sebagainya karena nggak ada ayah. Ayah yang benar-benar membanggakan kalian itu ayah. Membuat kalian bangga itu ayah. Memberikan kalian itu nafkah ayah. Membuat kalian itu senang bahagia dengan harta ya, dengan itu ayah. Ibu kita dapatkan kasih sayang. Tapi ayah kasih sayang tidak sempurna seperti ibu, tapi segalanya dari orang menjadi berani kepada kamu ketika nggak ada ayahnya. Dan ketika ada ayahnya dia menghargainya, nggak enak kepada ayahnya. Ketika seorang yang itu udah punya ayah lagi, maka dia lebih cenderung untuk direndahkan daripada yang masih punya ayah. Ketika seorang wanita sudah menjadi yatimah, maka dia cenderung untuk lebih mudah untuk didapatkan di dalam persangan orang ketimbang yang masih punya ayah. Karena masih mikir nih ayahnya gimana, ya gimana. Orang terangkat jangan, dia itu anaknya ustadz, oh dia itu anak orang kaya, ayahnya yang dipandang, bukan ibunya. Nah itu. Tapi lihat, ayah yang segagalnya bagi seorang anak, sebelum Nabi SAW lahir, dicabut nyawanya. Nah, sehingga lahir dalam keadaan tidak punya. Bahkan seorang penyusu pun seperti Sayyidatuna Halimah saat yang datang jauh-jauh dari Bani Sa'ad untuk mencari anak yang mau disusuinya hanya untuk mendapatkan sesuap nasi dengan menyusui dengan menyusuinya maksudnya disewa oleh ayahnya. Nabi Muhammad sudah disodorkan kepada 20 sekian penyusu yang datang bersama Sayyidatuna Halimah. Semua nolak. Alasannya nggak punya ayah, siapa membayar aku? Termasuk Sayyidatuna Halimah. Awalnya menolak. Tapi kok hatinya itu langsung kepincut gitu Artinya itu langsung merasa belas kasih pada Nabi. Tapi dia memaklumi suaminya orang nggak punya. Dia ingin membantu suaminya. Sehingga ketika cari-cari-cari nggak dapat, semuanya dapat, tinggal Sayyidina Halimah yang nggak dapat. Baru kemudian dia meminta izin kepada suaminya bagaimana kita bawa sebarang kali di dalam anak itu ada keberkahan. Nah, orang jahiliyah dulunya belum masuk Islam sudah tahu keberkahan itu ada. Kok orang sekarang nggak mau berkah? Berkah itu nabi saja berkah, yang lainnya nggak ada berkah gitu. Nah, mana tahu orang jahiliyah dulu kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Ya. Nah, dan itu diakui dilanjutkan dalam syariat Islam ini. Oleh karena keberkahan itu ada, tapi keberkahan itu adanya pada orang-orang soleh yang mengikuti jejaknya nah, Nabi, orang alim, orang soleh, seorang wali, ya itu keberkahan di situ ada padanya. Nah, nggak ada berkah itu pada pejabat yang tidak soleh, koruptor atau kepada orang yang suka bermaksiat nggak ada. Itu bukan berkah namanya gitu. Tapi kata orang Madura itu berkai. Hmm, ah, ya kan? Atau apa namanya? Ada namanya hewan itu yang di sungai itu apa namanya? Hmm? Yang kayak buaya tapi kecil. Ah, bawa itu. <laughs> ah ngerti nggak? Nah, itu lihat. Akhirnya diasuh oleh ibunya seorang diri. Dibantu oleh kakeknya. Umur enam tahun kakeknya begitu mencintainya melebihkan daripada anak-anaknya yang lain. Eh dicabut juga sama Allah Ta'ala. Kumpul lagi, komplain lagi pada Allah Ta'ala. Gali ya Arab. Kakeknya. Satu-satunya yang betul-betul membesarkannya, mengagungkannya, menyayanginya. Engkau ambil juga. Jadi seakan-akan nggak terima gitu. Karena apa? Sangking sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Taala katakan, ini a'lamu malah. Hmm. Umur enam tahun, enam tahun ibunya, ibunya dulu yang meninggal. Ibunya meninggal <laughs> enam tahun dia nggak sempat dia nanti akan merasakan kasih sayangnya ayah, kasih sayangnya ibu semuanya nggak dapat. Padahal dia adalah seorang yang paling mulia. Makanya Siapa yang lebih pantas untuk dimuliakan, dibahagiakan, disenangkan? Nabi Muhammad atau kita? Nah, kok Nabi Muhammad begitu kan? sih sama Allah? <laughs> tanyakan dong sama Allah. Nah, jangan tanyakan diri kamu sendiri. Emang siapa kamu? Wajah pas-pasan. Semuanya pas-pasan. Nah, Rasulullah itu yang paling utama di antara manusia. Segala hal, segala ciri-cirinya Rasulullah SAW itu adalah yang paling utama. Tapi lihat bagaimana keadaannya. Ternyata Nabi Muhammad itu adalah yang paling besar cobaannya. Dan ternyata tujuannya Allah Ta'ala itu adalah supaya Nabi Muhammad tidak ada kecondongan kepada siapapun yang pernah merasa dia itu mempunyai jasa yang besar padanya. Semuanya jasanya Allah yang memberikan. Itu bentuk kecemburuan Allah kepadanya karena dialah yang paling mencintainya. Nggak ada makhluk yang mencintai Nabi Muhammad seperti cintanya Khalid kepada Nabi Muhammad. Itulah maksudnya. Sehingga apa? Semuanya karena Allah. Siapa mendidik Allah? Semuanya mendidik Allah. Ah, sedangkan Nabi eh, Sayyidina apa? Sayyidina Abdul Muttalib mendidiknya cuma sebentar, 8 tahun doang. Ibunya sebentar, 6 tahun doang. Seseorang tidak akan menjadi besar karena didikan cuma 8 tahun, 6 tahun. Nanti harus lebih dari itu. Di saat-saat yang sudah sesuai dengan dengan dengan umur-umur pendidikan, baru dia itu bisa menjadi orang yang terdidik. Nggak mungkin kalian itu akan keluar butuh saja dalam waktu umur 2 tahun sudah langsung terdidik. Nggak, membutuhkan waktu. Dididik setiap hari di ditempa akhlaknya, ditempa keimanannya, ditempa ketakwaannya sampai menjadi orang yang terdidik. Nah itulah yang terjadi pada para nabi dan para rasul serta para solihin. Itu mereka itu tidak akan menjadi orang yang ternama kecuali setelah dididik oleh orang-orang yang ternama pula sebelumnya. Dan orang yang ternama sebelumnya tidak mungkin menjadi orang yang ternama kecuali setelah dididik oleh orang yang ternama sebelumnya dan begitu seterusnya. Hem? Nah, jadi sabar itu ternyata adalah sebuah sifat yang paling yang paling susah untuk dirasakan. Kenapa paling besar akibatnya? Di dunia maupun di di akhirat. Nah, oleh karena itu, kita belajar di pondok ini tujuannya itu tidak lain hanya untuk menjadi orang yang sabar. Nah, misalnya sekarang ini kita pasangkan, "Hai hey, nafsu, saya akan mengendalikan kamu, bukan kamu yang mengendalikan aku." Orang ngantuk, dia bangun, nggak mau ngantuk dia. Masih tetap ngantuk, dicabut bulu hidungnya. Masih juga ngantuk, misalnya dia ambil air wudu, nah, dia berusaha untuk, ah itu ngelawan, ngelawan menerapi jiwa supaya dia itu sabar. Itu maksudnya. Kalau sudah sabar, maka dia pasti akan mendapatkan anug anugerah kepada Allah SWT. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Taala, semoga kita semua termasuk yang sabar dan bisa menjadi orang yang sabar serta selalu sabar di dalam setiap ujian dan semoga kita termasuk yang sukses melewati ujian-ujian tersebut baik di dunia maupun di akhirat nanti. Al-Hadiniyah wa kunna salihah wa lamana wa sallallahu al-Fatihah.